Bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah Wa sallama tasliman katsira ma ba'd Ya, san Warahmatullahi fikum Masih kita pada pembahasan Dari salah satu tawabi' Yaitu taukid. Kita sudah mengambil na'at juga ataf kemudian taukid telah disebutkan bahwa saya taukid ada dua macam taukid lafzi yaitu dengan mengulang lafaznya kemudian yang kedua taukid yang maknawi dan taukid maknawi lafad-lafadnya sudah tertentu yaitu an-nafas wal ain Kullun jami'un amatun kila dan kilta. Kemudian dipersyaratkan pada taukid yang maknawi agar dia pergandengan dengan bomir yang mencocoki muakkad isim yang ditaukid. Seperti ja'a al-khalifatu nafsuh. Kemudian wajib untuk menjadikan lafal taukid itu mufrad ataupun wajib untuk memufradkan lafaz taukid yang berupa an-nafs dan al-ain. Ketika yang ditaukid itu mufrad, wajib menjadikan mufrad lafaz an-nafs dan al-ain. Ketika yang ditaukid itu mufrad, contoh ja'al khalifatu nafsu ataupun ja'al khalifatu ainuh. Ya. Kemudian wajib untuk menjadikan nafas dan juga ain jamak di atas wazan af'ul. Af'ul adalah di antara sirah jamak yang menunjukkan qillah sedikit. Tiga sampai sepuluh. Ya. Di antaranya af'ul. Ya. Dan masih ada di sana tiga yang lainnya dari wazan jamak untuk qillah tidak boleh dijamakan dengan jamak kasrah seperti anfus ataupun ayun ataupun apa e, nufus ataupun uyun kalau ayun dan anfus itu jamak qillah antara 3 sampai 10 tidak boleh dijamakan dengan jamak kasrah seperti kalau nafas dijamakan dengan nufus ataupun ain dengan uyun eh, itu nggak boleh wajib untuk keduanya yaitu ain dan juga nafas dijamakan di atas wazan af'ul ketika bersama musanna yakni ketika yang ditaukid adalah musanna ataupun ketika yang ditaukid adalah jamak taqul kau katakan dalam contoh ja'a zaidani anfusuhuma au a'yunuhuma dijadikan di sini lafaz nafas jamak di atas wazan af'ul kenapa karena bersama musanna az-zaidani demikian pula a'yunuhuma Bagaimana ya Arabnya? Ja'a ha? فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الزيداني فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى أنفسهم أنفس توكيد لفظي أو معنوي معنوي مبني آه مر مرفوع توكيد للمرفوع مرفوع مثله wa alamat raf'ihi adhamma dhahira ala akhiri wa huwa mudhaf alha dhamir muttasil mabni ala dham fi mahalli apa jarrin kemudian mim lil limadha mim lil imad kemudian contoh berikutnya wajah zaiduna anfusum au a'yunuhum. Ya, Arabnya dekat. Coba di Arab ja'a ya. Nah, halal min al-Arab terus az-zaiduna. Ya, anfus taukid yadfa'u al-muakkad. tabi'ahu fi raf'ihi wa alamat ad-dhamma adh-dhahira ala akhirih wa huwa آخره al-hadam al المتصل amni al-dhamm fi mahalli jarin مضاف ilayhi mim alamatul jamak kalau tadi mim pada contoh anfusuhuma mimnya apa lil imad alifnya dala ala atas niyah alifnya hanya huruf yang menunjukkan musanna kemudian juga di antara lafaz taukid adalah kullun wa jami'un wa 'ammatun kullun jami'un wa 'ammatun yu'akkadu biha al-mufradu wal jam'u boleh ditaukid dengannya isim yang mufrad dan jamak. Walau yu'akkadu biha al-musanna, tidak boleh ditaukid dengan lafadz-lafadz ini kulun jami' dan amah isim yang musanna. Yang boleh yang mufrad dan yang jamak. Engkau katakan dalam contoh ja'al jaisu kulluh atau jami'uh atau ammatuh. Ya, arabnya bagaimana? Ja'a إلى الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الجيش فاعل مرفوع علامة رفعه إيه. الضمة ظهر على آخره كله كل توكيد مع معنوي للجيش إيه. تبعه في رفعه وعلامة رفعه الضمة ظهر على آخره والهاء Paman mutasil mabni ala fi mahal jar mudhafun ilaih. Demikian pula i'rabnya ya jami'uhu dan amatuhu ya seperti halnya kulluhu. ja'at al-qabilatu kulluha. Kabilah itu datang seluruhnya. Au jami'uha au amatuha. Ini contoh yang untuk jamak ya. Ja'at al-qabilah al-jais juga bisa di situ maknanya jamak karena alifnya lil jins, alif lam lil jins ataupun untuk satu orang misalkan berarti prajurit itu satu tapi kalau ini mau kalil jins berarti umum jamak maknanya waja'atil qabilah kulluha au jami'uha au 'amatuha waja'ar rijalu kulluhum au jami'uhum di sini ketika yang ditaukidnya itu mufrad ya baik itu lafadznya mufrad ataupun lafadz dan maknanya maka dijadikan dhamir yang bersambung dengan taukid mufrad. al jaisu kulluh. Al-jaish di sini lafadznya mufrad. kulluh jami'uhu, kemudian al-qabilah mufradah muannatsah lafadznya. Meskipun maknanya ya kalau lam alif lam di sini lil jins maka jamak qabilah satu qabilah yang berisi banyak orang. Al-jaish juga satu pasukan juga terdiri dari banyak orang. Hanya saja melihat lafadznya itu adalah mufrad, maka dijadikan pemirnya mufrad. وجاءت القبيلة كلها أو جامعها أو عامتها وجاء الرجال كلهم الرجال كلهم أو جامعهم أو عامتهم وجاءت النساء كلهن ya dijadikan bomir yang bersambung dengan apa lafaz-lafaz ini mencocoki dengan yang muakkad isim yang ditaukid ja'at an-nisa'u kulluhunna au jami'uhunna au 'amatuhunna ya Arabnya jelas ya Gak ada yang sulit kan Arabnya. Ya Wakila wakil tayu akadu bihima al musanna. Kemudian kila dan kilta. Ditaukid dengannya isi musanna saja secara khusus. Tidak boleh yang lainnya. Ya, tidak pada mufron ataupun jamak nggak boleh hanya khusus pada isim yang musanna. Contohnya di sini disebutkan Ja'z Zaidani kilahuma جاء الزيدان كلاهما جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب الزيدان فاعل مرفوع على رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في مفرده kemudian kilahuma ya bagaimana i'rabnya kilahuma Ha, kila taukid apa? Ma'nawi li Zaidan. Ya, tabi'ahu fi raf'ih. Wa alamat raf'i al-alif niyabah 'an dhammah li apa? Mulhaq dengan apa? Bil musanna, mahmul dan mulhaq 'ala al-musanna. Dia termasuk isinya mulhaq dengan musanna. <clears throat> Kemudian contoh yang muannasnya ja'atil hindat kiltahuma. Si Hindan ya sih ya. Iya, di sini sana ketik di punya cetakan saya di sini. Hindani harus ya. Yang di sini hindat. Ja'atil hindani kiltahuma. Ya, i'rabnya bagaimana? Ja'a fi'lun madin. Mabni 'ala fath wa ta' alamatu ta'nis. حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب وحرك بالكسرة خنا بالكسرة جاءت الهنداني لالتقاء الساكنين الهنداني فاعل مرفوع على طرفه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى إيه، والنون زيدت عوضا عن التنوين في مفرده من كلتا توكيد معنوي للهندان وتوكيد يتبع المؤكد في إعرابه تبعه في رفعه وعلامة رفع الألف نيابة عن الضمة لأنه محمول على المثنى وهو مضاف والهاء تنبير متصل مبني على الضم في محل رفع بال بالإضافة أو بالمضاف إيه. والميم حرف عماد والألف دالة على التثنية وإذا أريد تقوية التأكيد فيجوز أن يؤتى بعد كله بأجمع بأجمع وبعد كلها بجمعاء وبعد كلهم بأجمعين وبعد كلهن بجمع قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم ajma'in. فسجد al-malaikatu kulluhum ajma'un. Wa yuqalu jal أجمع kulluhu ajma'u wal qabilatu kulluha jam'a'u wan nisa'u kulluhunna Apabila dikehendaki takwiyatu ta'kid ya penguatan taukid ingin lebih dikuatkan lagi makna penekanannya maka boleh untuk ditambahkan setelah lafaz kulluhu dengan ajma' dan setelah lafaz kulluha dengan jam'a dan setelah lafaz kulluhum dengan ajma'in dan setelah lafaz kulluhunna dengan juma' nah itu ada pasangan-pasangannya ya qala Allah taala fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un ya sebagian menjelaskan Katanya di antara hikmahnya ditambahkan ajmaun untuk menunjukkan bahwasanya sujudnya malaikat itu seluruhnya dan secara serempak. Dengan ditambahkannya ajmaun itu menunjukkan bahwasanya sujudnya malaikat seluruhnya secara serempak dalam satu waktu. Sebagian menjelaskan demikian. I'rabnya <clears throat> ya fa harf wadfin. Sajada filul maudin al malaikatu fa'il, kulluhum taukid ma'nawi wal ha في محل جر بالإضافة أجمعون توكيد توكيد apa ثان توكيد yang kedua هو توكيد يدفع يدفع المؤكد في إعرابه تبعه في رفعه وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه محمول على جمع المذكر السالم محمول له kepada jamak مذكر سالم <clears throat> والنون زيدت عوضا عن الحركة في مفرده Kemudian contoh yang lain ja'al jaisu kulluhu. Datang prajurit itu kulluhu ajma'u. Pasukan atau prajurit itu kulluhu ajma'. ya. Seluruhnya semuanya. Wal qabilatu kulluha jam'a'u. Wal nisa'u kulluhunna juma'u. Kemudian waqad yu'akkad bi wa jam'a'a wa jama'ina wa juma'u biduni kul. Terkadang ditaukid dengan lafaz ajma' dan jam'a dan ajma'in serta juma' tanpa didahului sebelumnya oleh kul. Terkadang ini jarang dalam penggunaan. Ya. seperti dalam contoh la ughwiyannahum ajma'in. Ya, la ughwiyannahum ajma'in. Sebagian ataupun jumhur ahli nahu melarang penggunaan ajma' sendirian tanpa didahului oleh apa? Kul. Tapi itu pendapat yang lemah. Kenapa? Ada syahidnya dalam Al-Quran. Yaitu la ughwiyannahum ajma'in lam ad-dakhilah fi jawabi qasam. Jadi lam di sini adalah lam yang masuk sebagai jawaban dari qasam. Wallahi ya la ughwiyannahum. Ughwiyanna fi'lul mudhari'un mabni 'ala al-fath. Kenapa? Liittisalihi bi nun taukid as-saqilah wa nun taukid harfun mabniun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana wal ha لاهينهم ها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم علامة الجمع أجمعين توكيد معنوي أنت بقي أبا ها للها أجمعين توكيد معنوي بقي ضمير ها لاهينهم وتوكيد يتبع المؤكد في إعرابه تابعه في نصبه وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه محمول على جميع المذكر السالم Wan nun zidat iwadun ala tanwin dan nun ditambahkan sebagai ganti dari tanwin yang ada pada mufradnya. Adapun mereka yang menghalangi menghalangi atau tidak memperbolehkan ajma dijadikan sebagai taukid ketika tidak didahului oleh kul, bagaimana cara mi'rab ini? Mereka mi'rabnya sebagai hal. Dan itu baif. Jadi yang tidak memperbolehkan datangnya ajma demikian pula jam'a ajma' cuma sendirian tanpa didahului oleh pasangannya, maka itu pendapat yang baik dan mereka membawanya kepada ajma hal di sini. Tapi yang benar apa? Tauhid. <coughs> ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan. Dalam hal juga ada disebutkan falahu salabu ajma'. Ya. Man qatala kafiran man qatala kafiran falahu salabu ajma' siapa yang dia berhasil membunuh orang kafir di medan perang maka baginya harta yang dibawa oleh orang kafir tadi yang dibunuh seluruhnya ajma'u di sini tidak didorong apa ayo kul kemudian waqad yu'akkad bi eh sudah ya itu ya waqad yu'ta ba'da ajma'a bi tawabi'ih terkadang Ya, kalau tadi kita lihat ya lafat ajma, jam'a, ajma'in, cuma itu tidak butuh kepada bomir, sudah tercukupi dari bomir. Berbeda dengan lafat-lafat yang sebelumnya. Harus itu digandengi oleh bomir. Nafas, ain, kul, jami' ama Ya. Kemudian terkadang didatangkan setelah ajma' dengan tabi' tawabi'nya ya pelengkap-pelengkapnya yang mengikutinya dari tauhid-tauhid yang lain seperti akta'u absa'u abta'u al akta'a itu diambil dari kata takatta'a al jild al jild yakni idza ijtama'a tatkala al jild kulit itu ijtama'a ya, berkumpul takatta'a al jild idza ijtama'a tatkala kulit-kulit itu ijtama berkumpul, menyatu. Dan kalau absa' diambil dari kata al-basa' wa huwa kalau irq al keringat yang terkumpul. Kalau abta'a, abta'u diambil dari kata al-bata' dengan makna tulul unuq. Ya, panjangnya leher. Karena kaum itu tatkala mereka berkumpul, tala Ya, maka leher-leher mereka menjadi panjang. Ini kinayah tentang bahwasanya mereka berkumpul. Ya. Kemudian dipindahkan untuk makna taukid yang menunjukkan mana taukid seluruhnya, semuanya. ya, semuanya mengandungi mana ijtima' perkumpulan. Tadi kan akta diambil dari kata kata al-jild apabila ijtama berkumpul ya al jild kulit kulit juga absa' dari al basa' itu bermakna al irq al mujtama' keringat yang berkumpul juga mengandung mana perkumpulan ini juga abda diambil dari al bata' ya, ini bermakna tulul unuk karena satu kaum itu apabila mereka berkumpul sepertinya leher-leher mereka menjadi panjang ini kinaya saja tentang perkumpulan sama ya semuanya mengandungi makna perkumpulan ja'al qawmu kulluhum ajma'un akta'un absurun di bawah semua ini tawabiknya apa ajma' kalau antum tidak mentauki dengan ajma' silakan di bawah tawabiknya ada tiga itu ja'al qawmu kulluhum ajma'un akta'un absurun aktaun sudah habis ya, ini paling kuatnya sudah ya. إعرابناه جاء في الماضي القوم فاعل كل توكيد والها في محل جر بالإضافة والميم atau بالمضاف والميم علامة الجمع أكتعون وما بعده توابع sedang أكتعون dan yang setelahnya أكتعون dan setelahnya tawabi' likulli tabi'ah lahu fil rafa' eh, likullin tabi' bagi kullin mengikuti kul dalam hal rafa'nya Dan rafa'nya apa? Al-waw. Iya. Karena dia mahmul ataupun mulhaq dengan apa? Syama mutakar salim. Iya. Jadi semuanya itu menjadi taukid bagi apa? Bagi kul atau al-qaum. Ya, sebagian mengatakan baik kul, tapi yang lebih sahih bahwasanya itu semua menjadi tauhid bagi al kaum semua. Ya. Yang lebih sahih bahwasanya seluruhnya dari mulai kulluhum, kemudian ajma'un, akta'un, absa'un, abta'un itu menjadi tauhid bagi apa? al kaum, Itu yang lebih sahih. Sebagian mengatakan itu menjadi tauhid bagi kul. <clears throat> Ada juga yang mengatakan bahwasanya masing-masingnya menjadi tauhid bagi yang sebelumnya. ya seperti di sini ajmaun taukid bagi kulluhum akta'un taukid bagi ajmaun absaun taukid bagi akta'un abta'un taukid bagi apa absu'un. Wahwa bima'nan wahid. Itu satu makna. Akta, absa, abta, dan juga ajma' satu makna. ولذلك لا يعطف بعضها على بعض لأن الشيء الواحد لا يعطف بعضه على بعض semuanya bermakna satu. Oleh karenanya tidak boleh sebagiannya diatofkan kepada sebagian yang lain. Nggak boleh. Seperti dikatakan ya, kulluhum wa ajma'un wa akta'un wa absa'un wa abta'un. Nggak boleh. Karena satu maknanya di situ. Layu oleh karenanya katanya layu ba'duha ala ba'din. Sebagiannya tidak boleh diatofkan kepada yang lainnya dengan huruf atof. Kenapa li'anna Al wahid la yu'taf ba'duhu ala ba'din karena sesuatu yang satu hakikatnya tidak bisa dia diatafkan kepada yang lain. Iya kan? Biasanya kan yang namanya ataf itu yaktabi al-mughayarah. Ya, konsekuensinya menunjukkan perbedaan. Meskipun terkadang kita mendapati ada dua kalimat, ya. Kalau kita lihat kamu sama gitu, maknanya diatofkan ini kepada yang sebelumnya. Tapi pada hakikatnya berbeda itu. Pada yang satunya ada nama mana tambahan yang tidak ada pada yang lainnya. <clears throat> ya, sedikit lagi ya, tanggung ya, selesai. Wa tawkidu tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa la yajuzu tawkidu nakirati 'inda al-basriyin. Dan taukid itu mengikuti al-muakkad yang ditaukidi dalam hal rofa, nasab dan khafadnya dan dalam hal ma'rifahnya. Kenapa nggak disebutkan di sini dan dalam hal nakirohnya? Karena ada khilaf terkait dengan boleh tidaknya mentaukidi isim yang nakiroh. Wala yajuzu taukidun nakiroh indal basriyin. Dan tidak boleh untuk mentaukidi isim nakiroh. Menurut orang-orang Basrah secara mutlak. Ya. Adapun pendapat yang lain seperti mazhabnya orang Kufah juga lakfash itu membolehkan untuk mentaukid isim yang nakirah dengan syarat ada faedahnya. Adapun orang Basrah mutlak tidak boleh. Ada faedahnya atau tidak nggak boleh. Adapun orang orang Kufah dan Al-Akhfash antaranya membolehkan untuk isim nakirah ditaukid dengan syarat afada memberikan faedah. Kapan syaratnya? Ya, dia berfaedah yaitu ketika isim nakir hanya ini taukidi ini mahdudah memiliki batas-batasan memiliki batasan-batasan seperti yaumin kan ada batasannya yaum ya kan hari misalnya siang dari terbitnya apa matahari hingga terbenamnya apa matahari lailah dari terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari ini kan ada batasnya maka kata sebagian ataupun kata mazhabnya orang kufah boleh ya, karena dia ada faedahnya. Juga syahr kan ada batasnya syahr. Ya kan dari munculnya hilal, kemudian juga munculnya hilal di bulan berikutnya. Haul tahun ya. Dari isim-isim yang dia menunjukkan menunjukkan mudah, maklumah, masa yang maklum tertentu, ada awal dan akhirnya. Dan ini katanya pendapat yang sahih disahkan oleh Ibnu Hisham di dalam Aubahul Masalik yaitu bolehnya mentaukid isim yang nakiro dengan syarat ada faedahnya. Beliau berdalil dengan uh, ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha yang beliau berkata, "Ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kullahu illa Ramadhana." Ya, syahran kullahu. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh illa Ramadhana. Kecuali di bulan Ramadan. Di sini ditaukid syahron dalam kondisi syahron nakirat ma'rifah eh Syaron nakirah ditauki dengan kullah. Ya. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan masuk kepada tawabi' berikutnya yang keempat ya. Itu yang terakhir berarti ya. Yaitu badal. Ya, ini juga lumayan pembahasannya cukup panjang. Insya Allah kita akan baca pada kesempatan berikutnya. Bismillah. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك